Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga. Ibu-ibu calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan sahabat pembahasan mengenai Nabi Nuh alaihi salam. Di saat Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, ya kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana mereka menjadikan lima uh, patung sebagai Tuhan Tuhan mereka. Sehingga Nabi Nuh mengajarkan kepada mereka untuk meninggalkan segala kesyirikan ini. Kembali kepada din tauhid La ilaha illallah. Ay, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang pantas untuk disembah. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Nuh alaihi wa ala nabina afdalus salam. Sampai tantangan itu hadir dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 32. Mereka berkata, siapa mereka? Mereka orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka katakan, "Wahai Nuh, kamu sudah banyak berdebat dengan kami. Sudah, sudah cukup. Sudah terlalu banyak kamu berdiskusi, kamu berdebat dengan kami. Wah. Terus dia bilang apa? Fa'tina bimata'iduna. In kunta minas sadikin. Sudah, jangan banyak ngomong Nuh. Sekarang datangkan azab yang selama ini kamu janjikan. Kalau kami tidak menyembah Allah, kami akan terkena azab yang besar. Mana? Fa'tina bimata'iduna. Ayo datangkan. Mana? Mani, bukan lagi mana. Mani. Mana azab yang selama ini kamu janjikan segera datangkan kepada kami. In kunta minas sadiqin. Kalau kamu memang jujur dengan ucapanmu. Memang sebelumnya Nabi Nuh sudah mengancam. Kalau mereka tidak bertauhid kepada Allah. Maka suatu saat akan datang hari pembalasan. Hari yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka semua. Dan kali ini mereka menantang 950 tahun. Mereka didakwahkan oleh Nabi Nuh, tapi tidak ada yang menerima. Sampai tantangan itu hadir dari pihak mereka sendiri kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh datang firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh. Untuk lebih jelasnya kita buka langsung Al-Qur'anul Karim aja. Ya kan? Kalau di sini kadang terpotong-potong ayatnya, pemirsa. Ini lebih enak nih. Surat Hud ya. Surat Hud itu surat ke-11. Surat ke-11 kita awali dari ayat 36. Ayat 36 surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam annahu sesungguhnya lan yu'mina min qaumik lan Allah menggunakan menggunakan lan untuk memasukkan kepada fi'lul mudhari'nya lan itu arti tidak akan selama-lamanya sampai yaumul kiamah sampai mati semuanya lan tidak akan yu'mina beriman min qaumik dari kaummu wahai Nuh illa man qad aman kecuali orang-orang yang telah beriman bersamamu. Fala tabtais bima kanu yaf'alun dan janganlah hatimu bersedih wahai Nuh terhadap apa yang telah mereka lakukan dari kekafiran mereka. Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma mengatakan bahwa umat Nabi Nuh yang saat ayat ini turun, saat ayat ini turun, yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam hanya 80 orang saja. Coba bayangin, dakwahnya 950 tahun. Yang beriman cuma 80 orang. Berarti kalau kalau kita kita kita hitung ya, itu satu orang dapatnya berapa tahun? Hitunglah kalau 800 aja yang gampang. 800 tahun dapatnya 80 orang berarti 10 orang dapat satu tahun. Kira-kira kalau ahli dakwah sekarang 10 tahun cuma muridnya satu. Apakah masih dia mengajar? Belum tentu. Makanya Rasulullah angkat tangan untuk kesabaran Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina afdal salam bahkan masuk dalam ulutan ulul azmi. Iya kan? Jadi ayat ini sudah menandakan bahwa tidak akan lagi ada hidayah yang turun kepada mereka. Setelah mereka menantang azab Allah. Allah paling tidak suka ditantang sahabat. Kalau sudah menantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan terputus dari rahmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini di ayat 37 nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka." Bikinlah kapal yang besar wahai Nuh. Bagaimana proses pembuatan kapal itu terjadi? Setelah yang melewat berikut ini.